Iya. Halaman yang kedua enam dikatakan oleh penulis faidatul ukhra, faidah yang lain. As-su'al, pertanyaan. Malladhi tariful birhi marhatu mar'atu nihayata haidiha. Tanda apa yang dengannya wanita mengetahui telah sampai pada penghujung haid? Telah sampai pada penghujung haid. Ya. Bagaimana seorang wanita tahu kalau dia ini telah mau selesai dari haidnya? Al jawabu, jawabannya halaman 26. Hmm. Tarifu dalika bin kita idam. Seorang wanita tahu kalau dia selesai dari haidnya dengan terputusnya darah. Terputusnya darah haid. Wadalika bi ahadi alamatain. Dan hal itu Firdaus nggak boleh lari-lari lagi belajar. Dan hal itu dengan dua tanda. Seorang wanita tahu kalau dia ada di puncak haid, di penghujung haid, ya, dengan mengetahui satu dari dua tandanya. Al-alamatul ula tanda yang pertama nuzulu qassah al-bayda. Turunnya qassah Kosoh dikatakan di sini bifat fathil qaf. Dibacanya dengan menfathahkan kof Apa kosoh Maun abyad baul haid. Cairan putih. Cairan putih yang mengikuti haid. Yusbiul ma'al jas yang mirip dengan air gips. Tahu gips ya? Nah, dia berwarna putih. Ya, seperti gips yang di enam ini ujung-ujung ini kan berwarna pu putih iya iya wa kotakunu begauri launil bayat tapi kadang kosoh ini warnanya tidak putih iya fakot yahtalifu launuha kadang warnanya berbeda ikhtilafi ahwalin nisa sesuai dengan berbedanya kondisi para wanita yang jelas dia keumumannya warna putih dan mengiringi darah haid. Kalau seandainya seorang wanita telah melihat cairan seperti ini, ini tanda kalau dia mau berhenti haidnya. Al-alamatu tsaniyah. Tanda yang kedua. Wa huwa an tudkhila kharqatan aw qutnatan fi farjiha. Jadi dengan cara wanita memasukkan kain atau kapas ke kemaluannya. Thumma tuhrijaha. Kemudian setelah dimasukkan dikeluarkan kain atau kapas tersebut. Jafatan laisa alaiha syai. Ketika dikeluarkan dia dapati kapas atau kain tersebut kering. Kering, ya. Nam tidak ada sesuatu apapun. La minad dam, tidak ada darahnya. La minal kadarah, tidak ada kotoran yang lain. Au sufrah atau tidak ada cairanku kuning. Lihat. Kalau tanda putihnya tadi cairan apa? Putih. Ya, seperti gips tadi. Iya. Atau ya, kering. Dimasukkan kain ke dalam kemaluannya kalau seandainya tidak ada apa-apanya, maka ini tanda kalau dia telah berhenti dari haid. Pelajaran yang keempat, mayalzamul haidu inda nihayati haidiha. Apa yang diwajibkan bagi wanita yang haid ketika telah selesai dari haidnya? Yalzamul haidu inda nihayati haidiha an tagtasila. Wajib bagi seorang yang haid ketika dia ada di penghujung haidnya, ya telah selesai haidnya, antag tasila wajib bagi dia untuk mandi. Wadalika bi antag tastamilal ma biniyati tohara fi jami'i badaniha. Bagaimana cara mandinya? Cara mandinya adalah dengan menggunakan air dengan niat mensucikan diri dengan niat mensucikan diri dari haid fi jami'i badadiha yang dia basahi di seluruh tubuh tubuhnya. Ini penting ya. Jadi, enam barakallahu fikum rukun dari mandi itu sesungguhnya hanya dua. Satu wajib niat, yang kedua wajib air itu membasahi seluruh tubuhnya. Mana dalilnya? Likaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi. Iya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Al Imam Muslim dan juga Al Imam Tirmidzi, Al Imam Nasai dan Al Imam Abu Daud. Ya. Fa idza aqbalati haidatuki fada'i sholata. kata Rasul alaihi salatu wasalam apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah salat tidak melakukan sholat. Wa idaat barot apabila haidnya ini telah pergi, fagetasili maka mandilah engkau wasoli dan sholatlah engkau. Ya. Ini yang wajib dilakukan oleh seorang yang haid. Wasifatuhu sifatnya bagaimana sifat mandinya? Atanwiyaruf al hadat awit toharoh li salati wa Sifat mandinya adalah yang pertama dia meniatkan untuk mengangkat hadas dia. Atau dia niatkan untuk sholat, untuk mensucikan. Iya, yeah. untuk bersuci li sholati wa nahwiha agar dia bisa sholat atau untuk yang lain. Halaman 27 sudah? Urutannya nggak sama kah? Oh, iya. Nah. Halaman 27 sudah? Jadi sifat mandi junub bagi yang haid dia niat untuk mengangkat hadasnya atau dia berniat mensucikan dirinya agar bisa sholat atau yang lainnya. Iya. Bagaimana lafadznya? Niat itu adalah amalan kolbu, amalan ha hati. Iya, masuk padanya keinginan. Iya, jadi ketika seseorang berkeinginan untuk mandi dari junubnya, ini sudah ter, terhitung sebagai ni niat. Tidak ada satu dalil pun yang mengucapkan atau yang diajarkan oleh Rasul ya agar seorang yang haid itu membaca sesuatu naam ketika hendak mandinya. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, tetapi yang wajib dia lakukan adalah niat di dalam hatinya. Iya. Tsumma taqulu kemudian dia mengucapkan bismillah. Iya. Tsumma al-ma'a thumma tafidul ma'a ala jami'i jismiha. Kemudian dia menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Wa tarwiya usula syari ra'siha dan dia mengaliri ya akar rambut kepalanya ya dialiri akar kepala rambut kepalanya yakni di kulit rambutnya Wala yalzamuha naqduhu in kana madfuran. Tidak harus. Tidak seharus seorang itu untuk melepaskan kepangnya. Ya, apabila ketika mandi dia telah mengepang rambutnya. Tidak harus untuk dilepas. Inna matarwihi bil ma cukup bagi dia yang penting pokok atau apa naam kulit kepalanya sebagai tumbuh tempat menumbuh rambutnya itu dialiri oleh air. Wa ini istamalat asidru wal mawad al ma al ma fahasan. Apabila wanita itu ingin menggunakan daun sider, daun bidara atau perangkat-perangkat pembersih yang lain ya dicampur dengan air maka ini baik. Ya dia menggunakan sabun atau yang lainnya dari pembersih maka ini boleh. Wa yustahabu akhda kutnatin fiha miskun dan disunahkan. Ini yang mungkin jarang dilakukan oleh para wanita yang selesai dari haid, ya. Nah, padahal biasanya setelah itu dia didatangi oleh suaminya. Ini perlu diperhatikan. Disunahkan, kalau dikatakan disunahkan maka ini berpa, berpahala. Disunahkan bagi wanita yang mandi haid, ya, untuk dia meletakkan kapas yang dilumuri oleh minyak wangi minyak misik ya augoiri atau yang lain dari perkara-perkara wangi yang lain ya bahan-bahan pewangi lain minatib dari minyak wangi taj'aluha fi farjiha ba'dal istig istigsal ya ba'da igtisal yang dia letakkan ya kapas yang dilumuri minyak wangi itu di kemaluannya setelah dia mandi ini sunnah. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam asma abidalik. Ini seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Asma. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, <clears throat> lazimaha an tusalli dhuhra wal asra min hadzal yaum. Perhatikan, barakallahu fikum. Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan penulis ini Syekh Saleh Fauzan sepertinya membawakan ucapan jumhur. Mayoritas para ulama berpendapat demikian. Apa pendapatnya? Lazimaha antusalliya dhuhra wal asra min hadzal yaum. Wajib bagi wanita tadi untuk sholat duhur dan asar pada hari ini. Ya, maksudnya apa? Barang siapa yang selesai haidnya ya, di waktu asar maka ketika dia sholat, ketika dia mandi, kemudian dia sholat, maka dia tidak cukup sholat asar. Tetapi dia juga sholat duhur, kemudian asar di waktu tersebut, di waktu asar. ya Kenapa? Karena ini adalah waktu bagi seorang yang mendapatkan udur. Waktu bagi seorang yang mendapatkan udur. Seperti seorang musa, musafir. Seorang musafir yang tidak sempat sholat duhur karena di atas kendaraan misalnya, lalu dia turun di waktu asar, dia sholat duhur dan waktu dan menjamak dengan asar, jamak takhir. Iya. Syekh mengatakan wajib. Wa man taharat minhuma qabla tulu'il fajri. Dan barang siapa yang dia sucinya ya, sebelum terbit matahari, yakni di penghujung malam, berarti kan dia tidak sholat maghrib kan? Nah, selesainya mungkin sekitar jam 2 subuh misalnya. Jam 2 pagi. Sebelum terbit fajar. Lazimaha antosali al maghriba wal isya min hadhihi lailah. Maka wajib bagi dia untuk salat maghrib dan isya di malam ini. Li'anna waqta salat thaniyah waktun di salatil ula fi halil udri. Ini sebabnya. Ya. Karena waktu salat yang kedua ini adalah waktu untuk sholat yang pertama ketika seseorang ada dalam kondisi u, udur. Seperti layaknya seorang musa, musafir. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala. <clears throat> Karena jumhurul ulama adalah mayoritas para ulama. Ya, lihat ini pendapat mayoritas para ulama. Kamalik wa Syafi'i wa Ahmad. Seperti pendapatnya Ali Imam Malik, seperti pendapatnya Imam Syafi'i, seperti pendapatnya Imam Ahmad. Idza taharatil haidu fi akhirin nahari apabila seorang yang haid suci di akhir siang ya yakni di waktu asar salat duhur wal asra jami'an maka dia salat duhur dan asar ya seluruhnya dia salat duhur empat rokat kemudian dia sambung sholat asar 4 rokaat. Kalau dia safar, maka duhur 2 rokaat, asar 2 rokaat. Iya. Wa idha toharat fi akhiri dan apabila dia sucinya di akhir malam, sholatil maghrib wal isya jami'an, maka dia sholat maghrib dan isya seluruhnya. Kama naqala dalika an Abdurrahman ibni Auf sebagaimana hal ini telah dinukilkan dari Abdurrahman bin Auf, sahabat. Jadi ini juga pendapat sahah sahabat Nabi, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Wa Abi Hurairah dan juga Abu Hurairah, juga sahabat. Wa Ibni Abbas dan juga pendapatnya Ibnu Abbas, juga sahabat. Li'anal waqta mustarak karena waktu di sini adalah waktu yang mustarak, bersekutu. Ya, baina salatain di antara dua salat fi halil udur, yakni ketika dalam kondisi oh, udur. Faida taharat fi akhiril lail dan apabila dia sucinya di akhir nahar, di akhir siang. Fa waqtu dhuhri baqin, maka waktu duhur tetap masih ada. Iya. Fatusalliha qabla al-asri, maka hendaknya wanita itu salat duhur sebelum ah, asar. Wa idza tahurat fi akhiril lail dan apabila dia bersih, suci di akhir siang eh, maaf di akhir malam waqtul maghrib bakin fi halil udri maka waktu sholat maghrib masih tersisa dalam kondisi oh udur ya, bagaimana seorang musafir ketika dia tidak sholat maghrib maka dia sholat di waktu i isya karena dalam kondisi udur fatusoliha qoblal isya maka hendaknya dia sholat sebelum isya intaha sampai di sini ucapan beliau wa ma idza dakhala 'alaiha waqtu shalatin adapun apabila haid itu datang di waktu sholat. Ya, ini sudah lain perkara. Kalau ta kalau tadi kan berbicara tentang selesai. Bagaimana dengan kondisi ketika wanita di waktu duhur ya belum sempat sholat haid? Ini beda. Ini beda. dot masuk waktu sholat wanita ini kemudian haid. Au nafasat atau nifas Qabla antusolia sebelum dia sempat sholat ya, jam 12 waktu adzan ya tiba-tiba dia haid atau oh, tiba-tiba dia lahiran ya nggak sempat sholat fal qaulur rajih maka pendapat yang kuat annahu la yalzuma la yalzamuha qada'u tilka solati maka tidak wajib untuk mengkodok. ya ketika sucinya nanti tidak perlu untuk diko dikodok ya allati adrakat awal waktiha Iya. Nah, yang mana nah dia tidak wajib untuk mengkodok salat yang enam kalau fikum mendapati dia di awal waktu tersebut. Tsumma hadat au nafasat. Ya, dia masuk ke waktu salat kemudian dia haid atau nifas qabla an tusalliha, tapi dia belum sempat untuk salat. Tidak wajib. Tidak wajib bagi dia untuk mengkodoknya ketika dia bersih nanti. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ya, kembali Syekhul Islam berkata di dalam Majmu Fatawa jilid ke-23. Naam, beliau berkata tentang masalah ini, wal adharu fi dalili madhhabi Abi Hanifah wa Malik dan yang paling nampak ya dari dalil madhab Abu Hanifah dan Malik annaha la yalzamu hasyi ya, dia tidak wajib untuk tidak wajib atas dia sesuatu apapun li'anal qada'a innama yajibu bi amrin jadid Kenapa? Karena yang namanya kodok ini wajibnya dengan perkara yang baru. Wala amrohuna yalzamu habi kodok dan tidak ada perintah di sini yang mewajibkan dia untuk mengkodok. Wali anna akh naam wali annaha akharat takhiran jaizan fahiya ghairu mufritah. Dan si wanita tadi dia mengakhirkan sholat di waktu yang memang masih boleh untuk diakhirkan karena barokallahu fikum ya seperti tadi karena memang mungkin kesibukannya atau mungkin karena memang baru adzan ya kemudian dia nifas dia bukan seorang yang melalaikan waktu sholat tidak bukan karena dia lah, lalai iya amanaim wa aunasi adapun orang yang ketiduran atau orang yang lupa iya kenapa orang yang lupa belum sholat dia harus mengkodok ya ini perkaranya beda dengan perkara orang yang haid Iya. Kalau orang yang tidur atau orang yang lupa dia tidak sholat kemudian diperintahkan sholat ketika ingat, wa ingkana ghairu mufratin aidon, walaupun dia bukan orang yang melalaikan juga, fa inama yaf'aluhu laisa qada. Sesungguhnya apa yang dia lakukan itu bukan disebut kodo. Ya. Dia lupa nggak sholat maghrib. Dia ingatnya ketika isya. Dia sholat maghrib apakah sholat kodo? Tidak tidak disebut kodok tapi adaan adaan itu maksudnya apa menunai menunaikan kalau kodok kan apa nah sesuatu hutang yang diba yang dibayar kalau ini dia adaan ini dia tunaikan ya perintah nah badalika waktu sholat fi hakihi bahkan ketika itulah waktu sholat pada kondisi dia ya hina yastaiqad au yadkur yakni ketika dia bangun dari tidurnya atau ketika dia ingat dari lupanya nah, itulah waktu sholat bagi dia iya nah sehingga ini tidak disebut dengan koto intah intinya beda kondisi beda kondisi iya ini yang kita baca 6 wallahu alam bisawab dan selesai kita dari bab haid dan nifas Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab darah istihadah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.